Kita dengarkan apa kata Ustadz. Kita dengarkan apa kata Ustadz. Apa kata Ustadz. Kalau seandainya manusia itu mau beradab, semuanya ini mau beradab terhadap orang-orang yang dikatakan ahlus sir, para ulia Allah, dengan modal adab kepada mereka itu laragau alal maratib mereka akan bisa naik ke martabat-martabat yang tinggi ke kedudukan-kedudukan yang tinggi adab itu penting ya apalagi kepada aulia Allah para anbiya, para rasul dengan adab kepada mereka mereka akan bisa mendapatkan pangkat yang tinggi dari Allah dan Rasulnya tapi ya begitulah memang kedudukan atau tingkatan itu seperti rezik, udah ditentukan oleh Allah seperti rezeki, udah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti ajal udah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang ketemu pada wali nggak dapat martabat nggak dapat kedudukan kenapa karena dia nggak beradab bahkan ketemu nabi dia nggak mendapatkan kedudukan kenapa karena dia nggak beradab Bagaimana sekarang seperti ah, Sina Abu Bakar As-Siddiq ketemu dengan Nabi Dengan adabnya mendapatkan tingkatan yang tinggi Abu Jahal juga ketemu dengan Nabi Tapi tidak beradab akhirnya tidak mendapatkan martabat yang tinggi Itulah hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala mencipta alam semesta dan Allah telah menentukan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika Memang Allah telah menentukan makhluk ini pasti berbeda-beda dan memang untuk itu Allah menciptakan ada yang mukmin ada yang kafir ada yang saleh ada yang toleh ada yang muti ada yang fasik terus demikian itulah sudah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dan itu mat kalimatu rabbik pasti akan sempurna apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Tuh, apa kata Ustadz? Iya kan? Tuh, apa kata Ustadz?